Jadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan oleh orang-orang yang benar-benar bercinta kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah saya sendiri mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan karena memberikan ilmu atau memberikan kemudahan dalam dakwah Alhamdulillah memberikan taufiknya Taufiknya Allah Taufiknya Allah Taufiknya Allah Yang membawa kita untuk duduk di sini dan menyampaikan ilmu Berarti para da'i, para alim ulama, para kiai, para ustaz Kalau dia sudah berdiri dan duduk menghadapi umat Islam Menghadapi manusia Laki-laki atau perempuan Menyampaikan ilmu harus dalam dasar Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau apapun yang kita sampaikan, tapi tambah ilmu berarti kita membohongi dan mendustakan Allah dan Rasulnya. Kita duduk menajar mewakili Allah dalam agama. Jadi coba bayangkan untuk menjadi ustaz bukan begitu mudah. Untuk menjadi imam memimpin jamaah bukan begitu mudah. Untuk kita berdakwah juga bukan begitu mudah. Untuk kita menajarkan belajar naji Al-Quran bukan begitu mudah. Jadi kalau kita menajar ilmu benar-benar kita jaga jangan sampai kita keluar dari lidah ini kita bilang boleh tapi hukum Allah bilang tidak boleh atau kita mengharamkan sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Itu sesuatu keberatan sebagai orang-orang yang ingin membawa dakwah. Jadi sampai Imam Maliki rahimahullahu taala pernah menyampaikan kalau bukan diizinkan oleh para alim ulama yang sudah terkenal di zamannya lebih dari 40 alim ulama saya tidak berani duduk di sini dan menyampaikan ilmu Imam Syafi'i yang sudah memiliki ilmu dan fikih yang luar biasa punya kecerdasan yang luar biasa ketakwaan yang luar biasa jadi bukan hanya dia turunan Nabi dari Ahlul Bait, Ahlul Bait, tapi dia lebih dari itu. Dia tidak membatasi kemuliaannya karena Ahlul Bait, tidak. Dia mencari kemuliaan melalui talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena Abu Abu Lahab karena ya, dari keluarga Rasul kan tapi masuk neraka kekal selama-lamanya. Tabbat yada Kenapa? Apakah dia tidak dapat kemuliaan karena dia sebagai keluarga Rasul? Tidak ada. Di sisi Allah tidak ada keluarga. Keluarga Rasul, anaknya Nabi, saudaranya Nabi, siapapun tidak ada di sisi Allah. Yang ada satu, takwa. Inna akramakum yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah takwa kita kepada Allah. Siapapun orangnya. Kadang-kadang orang-orang yang di luar bukan orang Madinah. Mungkin tidak begitu banyak ilmu, tapi dia punya ketakuan luar biasa. Di situ dia punya kelebihan. Kadang orang awam atau orang menuntut ilmu, belajar ilmu bersama ulama, ketakwaannya lebih banyak dari alim itu. Dan dia di sisi Allah lebih mulia dari ulama itu. Inna akramakum indallahi atqakum. dan dasar ilmu kalau kita ingin diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala pertama takwa sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Baqarah di ayat Ad-Dain tahu ayat Ad-Dain kan ayatnya panjang satu halaman ambil satu halaman di akhir ayat itu firman Allah wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim kalau ingin dapat ilmu tidak membuat kita capek ilmu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dasarnya taqwa kepada Allah ittaqullah wa yuallimukumullah jadi kunci membuka rahasia ilmu adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala Imam Abu Hanifa salah satu ulama besar dalam ilmu fikih termasuk kata Imam Syafi'i Nahnu iyalun inda Abi Hanifah. Kita dalam ilmu fikih termasuk anak kecil sebagaimana dibandingkan fikihnya Imam Abu Hanifah. Sampai dinamakan oleh ulama al-Imamul A'zam, imam yang agung dalam ilmu fikih Imam Abu Hanifah. Karena dia satu waktu ditanya oleh muridnya, dia tidak bisa jawab pertanyaan. Langsung dia menangis Dia memfikirkan Mengkoreksi diri Dosa apa yang saya lakukan Sambil saya tidak bisa menjawab Langsung dia tinggalkan majlis itu Duduk di rumahnya Selama tiga hari tidak mau keluar Hanya keluar salat dan masuk Alasannya apa? Dia merasa dosa Karena dia tidak mampu jawab pertanyaan seorang Artinya di sini apa? Pertama mereka sangat takut kepada Allah. Yang kedua tidak sembarangan keluar ilmu. Jadi kalau dia tidak ada ilmu dalam dasar dia tidak berani bilang boleh atau tidak boleh. Kita lihat sekarang apalagi di Indonesia, masya Allah banyak ulama, namanya ulama. Hmm dibandingkan dengan ulama dunia, kalau saya kumpulkan ulama dunia seluruh dunia di satu timbangan dan ulama Indonesia sendiri di satu timbangan lebih berat ulama Indonesia. Terus saja, setiap desa, setiap kampung ada. Ya, sekitar saja tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu capek sebenarnya di Indonesia untuk jadi ustaz. Iya. Tidak perlu capek. Cukup sekali umrah, sekali haji, sudah langsung bisa jadi kiai. Terus itu yang kita hadapi. Maaf saya bukan bicara iya, menjelekan, tetap kita menghormati. Tapi yang saya kasih saranan kepada ibu-ibu, hmm. boleh kita belajar ilmu di mana saja, hmm. tapi berhati-hati. Ilmu ini ilmu Allah, bukan sembarangan kita bisa cari. Karena oleh oleh karena itu kata sahabat Rasulullah, innal ilma dinun ilmu sesungguhnya adalah agama. Jangan jangan sembarangan menerima ilmu itu. Innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari mana kamu dapat ilmu itu. Karena bisa sebagaimana Rasul sendiri menjelaskan kemuliaan ulama, bisa ulama ini meluruskan memperbaiki kerusakan umat. Dan juga di hadis yang lain kata Rasulullah ulama sendiri juga bisa merusakkan umat. Jadi ulama ini bisa membawa umat selamat, ulama juga bisa membawa umat sesat dan celaka dunia dan akhirat. Mohon ibu-ibu semua yang hadir sebelum kita lanjut non aktifkan hatinya ya kita bisa lebih enak lah Hah? lebih lebih baik matikan kalau bisa dibunuh sekalian bunuh dia sudah mati sudah sekalian sudah mati dibunuh bunuh ya mati saya tahu ibu-ibu ada yang mungkin antara ibu-ibu yang banyak kegiatannya, mungkin banyak usahanya, jadi kalau matinya HP ini bisa rugi miliaran ya. <laughs> Jadi matinya aja sebentar. Kenapa? Demi demi Allah ridha kepada kita. Amin. Karena sebenarnya dalam melaksanakan ibadah, termasuk di masjid, termasuk di apa di majlis kita, untuk oh, kita dapat ridha Allah ini setan dimatiin ini setan lalu saya bilang HP itu memang setan setan kapan di kapan di mana setan di waktu saat majlis ta'lim waktu kita di masjid hmm, saya melihat Masya Allah ada banyak jamaah suka masuk ke masjid dari iya. jam sore sekali-kali sudah dia bilang habis dah macetnya ini sudah oh, sekali-kali sudah Salat di mana? Di masjid. Sekalian duduk di sana kan penajian biasa. Jadi duduk biasa dari asal sampai isya. Habis isya baru pulang. Tapi di antara salat isya asal sampai isya berapa kali terima telepon? Berapa kali dia telepon? Berapa kali SMS? Di situ apa umat ini kacau di situ. Dia kenapa tidak banyak dapat keberkahan majlis ta'lim dan majlis zikir? Karena dia tidak memperhatikan syaitan-syaitan yang menggoda selama dalam belajar. Kita sudah masuk masjid satu langkah. Kenapa masuk ini yang kanan dulu pada yang kiri? Agar biasa yang kanan selalu pegang yang bersih ya. Yang kiri kotoran ha? Berarti kita sudah satu langkah kanan ke masjid. Seluruh kebersihan masukin ke masjid, seluruh kotoran buat Tanah. Di masjid. Artinya bahasan dunia itu namanya kotor. Di dalam masjid. Sampai ada satu hadis walaupun sebagian ulama ahli hadis ada yang bilang dhaif, ada yang bilang sahih. Tapi makna maknanya sahih. Kalau sanadnya tidak sahih tapi makna yang kita bisa ambil dari hikmah hadis itu sangat bagus dan bisa menjadi kebingungan. Artinya hadis itu Innal kalamud dunya fil masajid ta'kulul hasanata ma ta'kulun narul hatam. Berbicaraan duniawi di dalam masjid memakan kebaikan kita, pahala kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau kayu kita buang di, di dalam api habis kan? Begitu bicara dunia di dalam masjid, belajar ilmu, bicara dunia pahala belajar ilmu terhapus dari bicaraan dunia. Zikir kita di masjid, naji kita di masjid, sebelum keluar kita nomor dunia, begitu keluar tidak ada sia-sia. Oleh karena itu jangan heran kalau kita keluar, kenapa tidak bisa tenang, tidak bisa khusyuk, tidak bisa ikhlas, tidak bisa benar-benar takwa. Padahal jumlah itu sekian tahun kita rajin di majlis ta'lim dan majlis zikir. Tapi dalam kehidupan kita tidak ada perubahan. Karena kita selalu membawa hal-hal yang merusakkan pahala kita sendiri. Artinya kita capek di sini, di sisi lain kita hancurkan sendiri. Coba bayangkan kalau ada orang bangun rumahnya sudah bagus, terus dari bawah mulai hancurin. Kita bilang orang itu apa? Hah? Pikiran. Berarti kita banyak? Iya. Gila. Ya, terus kita banyak, terlalu banyak seluruh kebaikan kita kita dalam tangan sendiri kita tidak menjaga tidak menjaga kebaikan itu jadi masjid majlis ta'lim kita datang dari jauh dari rumah tinggalkan urusan kita untuk belajar agar kita dapat manfaat agar kehidupan kita lebih tenang lebih bahagia merasa manisnya iman merasa urusannya benar-benar merasa ridha Allah sebagaimana sahabat Rasulullah Salah satunya bersabda, Ya Rasulullah, aku kalau saat salat sepertinya melihat arsyullah. Sepertinya aku melihat surga Allah dalam mata kita sendiri. Ini ah. sahabat Rasulullah. Kenapa mereka bisa begini? Kalau dia masuk dalam ibadah, dalam masjid, dalam majlis ta'lim, dia sudah persiapan jiwa. Tidak sampai dalam fikiran, tidak fikirkan dunia. Tapi kita lihat korupsi sendiri, bagaimana kalau saat di majlis, masih ngobrol-ngobrol, masih perhatian kita masih di luar, hmm. kita masih diganggu, ya macam-macam alasan. Saya bukan membahas kesalahan, kita membahas mengkoreksi diri agar melihat mana di mana kita salah agar berbaiki Saya ingin semua ibu-ibu dapat keberkahan dari Allah. Tapi keberkahan itu tidak bisa dengan doa. Ya Allah berilah keberkahan kalau kita sendiri tidak menjaga keberkahan. Kadang bisa dapat keberkahan tapi kita sendiri hilangkan keberkahan itu. Setiap majlis kata ulama Allah menurunkan hidayahnya. Setiap majlis Allah menurunkan hidayahnya melalui rahmatnya Allah. Karena ada satu hadis wa ghasyiyatuhumur kalau berkelompok duduk di satu majlis Allah SWT menurunkan rahmatnya salah satu rahmat Allah adalah hidayah tapi hidayah siapa yang dapat Allah jadi hidayah tetap turun apakah bisa dibawa oleh semua jamaah yang hadir atau orang yang tertentu atau orang yang mempelajari menyampaikan ajaran atau orang yang mendengar tapi yang jelas hidayahnya turun turun hidayahnya tapi siapa yang bisa dapat itu orang yang keluar dari majlis merasa kehidupannya lebih enak hmm. lebih sukses oh ini bukti Quran ini dapat hidayah tadi di majlis ini. Tapi kalau sesudah di luar majlis masih kehidupannya sama-sama saja, pada malah lebih buruk dari yang sebelumnya, berarti hidayah yang datang bukan turun kepada kita, pasti turun kepada orang lain. Agar kita dapat hidayah itu bagaimana? Pasti semua ingin hidayah yang pasti turun dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin masing-masing memilikinya dan masing-masing membawa pulang. Yang pertama, kita ikhlas dalam mempelajari ilmu termasuk dalam majlis ilmu. Kita ikhlas. Artinya kalau ikhlas seperti air. Ini air bersih ya. Hmm. Kalau kira-kira saya buang kotoran, misal titis tinta hitam. Satu titis saja. Tinta hitam. Kira-kira masih bersih atau kotor? Oh. Apalagi kalau saya tumbah di atas gelas ini satu gelas tinta hitam. Apalagi ya, sudah habis. Begitu juga kita punya di majlis ini cahaya Allah. Kalau sedikit pun karena titis titis hitam itu apa itu kesibukan dunia, bicaraan dunia. Jadi titik-titik ini merusakkan ikhlas kita. Jadi ikhlas itu dari kata ikhlas. Apa artinya ikhlas? Min ikhlas syai. Ikhlas syai artinya mengambil dalam kebersihan. Jadi kita keluarkan ikhlas itu dari sudah sesuatu yang murni. Sudah kemurnian, kesempurnaan kita mengambil ikhlas itu. Itu yang di, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu din." Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, saya ingin ilmu yang dipelajari oleh manusia yang namanya fikul Imam Syafi'i, saya ingin bermanfaat bagi umat. Tapi saya tidak pernah harap sekalipun ilmu itu dinisbahkan kepada saya. Berarti dinisbahkan artinya ilmu itu dikembalikan kepada Imam Syafi'i. Dia senang dimanfaatkan ilmunya tapi tidak tidak mau disebut sekalipun kata Imam Syafi'i. Jadi artinya apa? Kita senang kalau disebut nama kita di mana-mana. Imam Syafi'i tidak mau. Hmm. Silahkan ambil ilmu saya tapi jangan bawa nama saya. Hmm. Itu keikhlasan mereka. Ya. Ada seorang namanya Muslim ibn Yasar rahimahullah taala. Kalau dia masuk dalam ikhlasnya memang dalam sejarahnya Luar biasa ikhlasnya. Sambil di, diceritakan sama keluarganya, kalau beliau datang masuk ke rumah, anak-anak yang ribut, istri-istrinya yang ribut di rumah, semua pada diam. Karena dia punya apa? Haibat, ha? haibat. Jadi Ha? Dari semua. Ya, jadi orang lihat aja sudah takut. takut. Kapan mereka mulai ribut? Kalau dia mulai salat. Begitu dia salat, mereka ribut di rumah. Karena mereka tahu kalau dia masuk salat sudah masuk di alam lain. Tidak mendengar suara anak-anak yang di rumah. Kalau kita subhanallah mau mau waswas salat. Sebaliknya, kalau kita mau waswas, mau banyak godaan dalam salat. Kalau ini orang subhanallah masuk dalam salat sudah tidak mau tidak tahu anaknya bagaimana mesti. Jadi mereka diam begitu dia mulai salat. Ah, ya, dia tidak ada perhatian. Apa itu? Itu ikhlas. Ikhlas mereka menyempurnakan ibadahnya. Hmm. Sampai godaan yang samping-samping dia tidak ada. Tidak bisa diganggu, tidak bisa digoda. Karena ikhlasnya memang luar biasa. Dan ikhlas itu tidak akan timbul kecuali kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Orang yang rajin salat belum tentu cinta Allah. Setuju? Setuju. Orang rajin salat belum tentu cinta Allah. Orang rajin puasa Isnin Kamis karena Rasul suka puasa Senin Kamis belum tentu cinta Allah. Orang-orang yang biasa sedekah untuk kebaikan anak yatim miskin belum tentu juga cinta Allah. Setuju enggak? Setuju. setuju berarti semua kita orang yang rajin hadir majlis ta'lim dan majlis zikir belum tentu cinta Allah. Cinta. Cinta. Cinta. Oh, sekarang beda jawabannya. Tapi tak sadar ya? Iya. Terserah orang lain. Tapi saya sekarang tanya, ibu-ibu Ya. Yang rajin salat belum tentu ibu-ibu cinta Allah. Cinta. Allah. Cinta. cinta. Oh, baru sadar ya. <laughs> Tapi sekarang saya kasih satu cerita manusia yang beribadah belum tentu cinta Allah. Ada beribadah atas cinta Allah, ada beribadah karena kebiasaan. kapan kita bisa buktikan cinta Allah? Itu cinta Allah bukan sembarangan bicara. Jelas kalau saya sekarang tanya ibu-ibu cinta Allah ya, jelas jawabannya. Iya, iya. Tapi kapan ada bukti, bukan bicaraan, buktinya ada amalan membuktikan kita benar-benar cinta Allah. Artinya kalau saat ada perintah Allah sudah ada selainnya. Di situ bukti kita cinta Allah. Saya akan saya ceritakan satu kisah ada seorang saleh. Saleh kalau kita sebut orang saleh berarti rajin salat, sedekah, qiyamul lail, tahajud, ngaji Al-Quran, puasa dan masya-Allah yang lain-lain. Dia punya modal dia buka toko. Habis modal, modal toko itu 300 juta. Berjalan. Ulang pertama dia menunggu orang datang belanja dari tokonya tidak ada yang masuk. Tetap salatnya masya Allah rajin di masjid, sama orang tuanya masya Allah baik, sama anak yatim masya Allah luar biasa. Bulan yang kedua tidak ada yang datang juga. Dia mulai heran ya Allah. Ada masalah apa kan? mudah hmm. Padahal ibadahnya bagus kan? Iya dia bersabar mungkin belum ada izin Allah tiga bulan kemudian juga belum ada apa orang di sampingnya toko-toko yang sebelahnya banyak orang belanja di tokonya tidak ada yang masuk sampai enam bulan dia nunggu tidak ada satu langkah ada seorang masuk tokonya coba bayangkan sekarang sudah stres ya pikirannya hmm. Selama ini dia sudah berusaha kan, iya. ikhtiar kan? Iya. Buka toko, buka ini, tapi tidak ada yang datang belanja. Kira-kira perasaannya bagaimana? Walaupun orang saleh pasti iya. ya ada pikiran ya, ada pikiran. Iya. Walaupun dia terima sabar. Begitu sudah enam bulan ada seorang kaya yang masuk Pokoknya dan dia habis belanja 300 juta. Jadi sekaligus Begitu dikumpulkan barang, orang itu orang kaya tinggal bayar. Masih dalam nawar tawar-tawar menawar. Berapa kasihlah, diskonlah, kasih hmm. murahlah, begini-beginilah. Begitu masih dalam tawar-nawaran, tawar-nawar dan azan zuhur. Kira-kira sekarang jawaban yang jujur ya. ya, ya. Kalau kita seperti orang ini dan, dan terjadi masalah itu, kita apakah lanjut jual beli atau kita bilang sama orangnya, mohon maaf mbak, saya mau salat dulu, berjamaah, nanti insya Allah habis salat kita bisa lanjut jual beli. Itu di Madinah. di Indonesia lanjutkan jualan. Karena kita lihat sekarang apakah tokonya tutup atau tidak. Memang di Madinah jelas tutup. Tapi ini di sini tidak tutup. Kalau di Madinah saya juga bilang, kenapa orang Indonesia di sisi Allah lebih baik dari Madinah, orang Madinah? Karena di sana ada aturan, memang waktu salat tutup. Kalau di Indonesia tidak ada tutup, tapi dia mau tinggalkan tukunnya mau. Berarti turunannya dari dirinya sendiri, tidak ada aturan. Tapi kalau di sana ada aturan dari negara, ditutup. Berarti mau tidak mau tetap tutup. Tapi kalau di sini tidak ada yang atur kita, ya, berarti kemauan sendiri kan, tidak ada yang maksa. Berarti pahala kita lebih besar dari Kalau sana baksaan Mau tidak mau salat Kalau ditangkap orang tidak salat Masuk penjara tiga hari Kalau di sini orang tidak salat Tidak ada yang peduli iya. ah, Berarti di sini kelebihan Kenapa pahala di sini lebih banyak Karena di sini kita ada kemauan sendiri Tidak ada yang memaksa kita Jadi saya minta sekarang jawabannya jujur Seandainya kita menghadapi hal seperti ini kebiasaan ya kebiasaan jangan ada yang bilang saya saya nanti bilang sama dia udah nunggu aja di sini saya mau salat dulu ya mungkin orangnya bisa pergi dari toko yang lain ya kira-kira bagaimana lanjutkan nanti jual beli aja kan? iya. kita bilang apa mbak begini eh, maaf cepat kita lanjut nanti gambar salatnya nanti masih ada waktu kan iya. waktunya masih panjang kan lanjutkan ada, ada yang insya Allah mengutamakan salatnya ada, bukan tidak ada, tapi jarang. Mungkin dalam seribu ada satu. Barangkali ya. Di sini apa? Yang tadi yang punya barang jual beli itu, yang punya toko, bukan orang saleh, orang saleh kan? Selama sebelum itu kejadian, rajin salat tidak, rajin, rajin puasa tidak, rajin. Orangnya saleh, masya Allah luar biasa. Tapi kesalehannya selama ini belum tentu cinta Allah. Di situ waktu dia menghadapi ada fitnah, menghalangkan dia untuk salat, di situ dia membuktikan apakah cinta Allah atau cinta dunia. Cinta dunia. Di situ dia membuktikan, mohon maaf, saya mau salat dulu karena sudah azan, saya tidak mau tahu dunia kalau sudah azan. Hmm. Kalau orang yang datang mau beli, Oh kalau mau saya mau cari yang lain Oh silahkan cari yang lain Silahkan cari yang lain Saya Rizki bukan dari kamu Rizkinya dari Allah Apakah berani begini? Ya. Berarti Dicoba ya Sudah sekarang tahu Sudah sekarang mengerti iya. Orang yang beribadah belum tentu cinta Allah iya. Kapan kita bisa cinta Allah atau membuktikan kita cinta Allah? Kalau kita terhalang, ada sesuatu kehalangan. Contoh, kita rajin puasa. Datang dokter melarang kita puasa. Tapi larangannya dokter bukan sesuatu misal penyakit yang membuat kita ber berbahaya ya. Cuman sebaiknya jangan kamu berpuasa. Ada menatur kita kasih obat dan ada minum obat siang hari apa. Di sini kita bisa pilih apakah kita ikuti aturan dokter atau atau kita mau puasa melanjut kebiasaan kita. Saat kita misal saat malam hari. Sebenarnya kalau kita sudah tumbuh cinta kita kepada Allah, tidak perlu ada yang ingatkan atau mendorongkan. Cinta ini mendorongkan kita beribadah. Salat malam. Kadang kita lelah, capek. Ya udah besok besoknya. Sebenarnya cinta kita, perasaan cinta kita kepada Allah walaupun sebagaimanapun kecapeknya dia yang mendorong kita untuk salat. Salat. Oleh karena itu ulama menjelaskan ibadah itu tiga rukun. Tidak keluar dari tiga tiga rukun. Hamba Allah beribadah karena harap surga. Takut neraka yang lebih tinggi dari itu karena cinta kepada Allah. Jadi yang, yang mendorong dia untuk beribadah bukan hanya sebatas harap surga. Ada ada lebih tinggi dari itu apa? Adalah ridha. Kalau memang Allah ridha, pasti dapat surga dan jauh dari neraka. Bukan berarti kita bilang kalau ya Allah aku beribadah bukan harap surga. Ya Allah aku beribadah bukan takut neraka itu tidak boleh begitu tetap kita ada harapan surga, takut neraka, tapi ada yang lebih tinggi yang mendorong kita beribadah adalah percintaan kita kepada Allah. Artinya saat kita beribadah harus menghidupkan perasaan, perasa cinta. Kita merasa cinta. Sekarang kalau kita mempunyai cinta sesuatu, pasti akan berjuang untuk dapat sesuatu itu. Karena ada perasaan yang mendorong kita <clears throat> walaupun kita belum mampu untuk memiliki tapi perasaan cinta kita terhadap itu itu yang mendorong kita untuk berjuang begitu juga orang saleh para alim ulama ulia Allah yang mendorong mereka untuk beribadah adalah bercintaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Sufyan Al-Thawri rahimahullah waktu dia sakratul maut menangis ditanya kenapa nangis dia bilang wa asafa ala salat wa asafa ala siyam Wa asafa 'ala al-Qur'an. Aku merindukan, aku sedih akan tinggalkan Al-Qur'an, tinggalkan salat, tinggalkan puasa. Siapa yang mau puasa menggantikan saya? Mewakili saya puasa atau salat atau baca Al-Qur'an. Wallahi laula al-lail ma ahbabtu al-baqa'a fid dunya. Dia bilang Imam Sufyan al-Thawri, kalau bukan malam hari saya tidak cinta dunia ini. Kalau bukan karena malam hari saya tidak akan mencintai dunia ini. Kenapa? Karena mereka merubahkan malam hari ini dijadikan menanamkan rasa cinta kepada Allah. Jadi kalau kita untuk bisa menghidupkan perasaan kita dalam ibadah, menghidupkan perasaan cinta kita kepada Allah, itu ibadah malam hari. Seperti salat kita malam hari di tempat yang sepi yang tidak melihat kita siapa-siapa, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, naji kita Al-Qur'an. Di situ menimbulkan perasaan cinta kita kepada Allah dan waktu yang tepat untuk mengisi jiwa, isi khusyuk, isi ikhlas adalah waktu malam hari. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Muzammil, "Inna nasyi'atal laili hiya ashad wat'an wa aqwamu qila." Ayat ayat nomor 6. Ayat ayat 6 surah Al-Muzammil. Ada yang bawa kolam terjemah? Kalau tidak salah surat 29 juz 29 Al-Muzammil 73 ayat 6 Coba Ibu baca artinya Ya Sesungguhnya bangun di waktu malam atau beribadah lebih mantap dan lebih lurus baca Lurus bacaan. Ada juga yang lain-lain mentafsirkan lebih mengisi jiwa, lebih mantap khusyuknya dan juga bacaannya, zikirnya, salatnya lebih terkesan di malam hari. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, di hadis yang sahih afdalus salati ba'dal maktubah salatul lain sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam jadi itu kebiasaan orang saleh dan orang saleh ini malam hari itu sudah tidak bisa ditinggalkan kenapa? karena sesuatu ah, berhubungan kuat sesuatu mendorong kita cinta kepada Allah di situ malam hari tinggalkan enaknya tidur di bawah AC lagi pakai selimut kita tinggal semuanya yang mendorong kita apa membuat kita semangat cinta. adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi menghidupkan perasaan yang terutama itu ikhlas yang kedua memohon taufik kepada Allah memohon taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala Artinya saat kita melaksanakan ibadah Sebelum ibu-ibu ke majlis ta'lim Sudah dari rumahnya angkat tangan memohon pada Allah Ya Allah buka hati saya di majlis ta'lim Karena di situ taufiknya Allah Allah memberikan taufiknya Tapi jalan kita orang datang Tapi hatinya masih tertutup Memohon kepada Allah Ya Allah jangan jadi perjalanan saya sia-sia oh, ya. Jalan ya Allah menjadi selama saya di majlis sia berarti dah ke sana balik lagi bercuma tidak ada pahala malah bisa berdosa nauzubillah. Jadi kita memohon taufiknya dari Allah agar Allah membuka hati kita selama perjalanan sampai ke majlis itu dan selama dalam majlis Allah membuka hati kita agar bisa dapat ilmu yang bermanfaat untuk dalam bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, untuk merasakan yang ibadah. Jadi yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua memohon taufik kepada Allah Subhanahu Yang ketiga al-farah bil ibadah. Rasa bangga, rasa senang, rasa bahagia saat melaksanakan ibadah. Jadi hidupkan perasaan seperti kita memiliki sesuatu yang sangat mahal bagi kita. Jadi orang salih dulu, kenapa mereka sukses dalam ibadah? Karena sebelum dia masuk ibadah, begitu dia mendengar azan ke masjid, dia punya jiwa bahagia, bangga, senang. Kenapa? Karena dia bisa beribadah. Bisa beribadah. Jadi ada perasaan al-farah was surur bil ibadah. Merasa bangga, bahagia, senang saat melaksanakan ibadah seperti salah satu imam kalau tidak salah Ibrahim bin Adham ditanya saat dia salat kamu tidak pernah sahur di dalam salat tidak pernah sahur iya. Ya. Sawi. ya. Kalau di Indonesia sahwi ya, kalau di Arab sahwi. Sahur. Jadi kenapa sujud sahwi? Karena ada kesalahan dalam salah. Ditanya oleh orang itu, ditanya bertanya kepada imam, kamu tidak pernah lupa sesuatu di dalam salat sampai tidak pernah salah sampai menggantikan kesalahan atau kekurangan dalam sujud sahwi Seumur hidup tidak pernah ada sujud sahwi bagi dia. Ditanya heran mereka yang mengikutinya. Apa dia jawab? وهل هناك شيء أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به Apakah ada sesuatu yang membuat kesibukan saya dalam salat lebih dari kesibukan saya dalam menaji Al-Quran? Jadi, tidak ada yang lebih baik dan cinta lebih daripada Al-Quran. Karena percintaannya pada Al-Quran, percintaannya dalam mendalam Al-Quran dan zikir dalam salat, itu yang membuat dia tidak bisa salah atau sahwi dalam salat. Jadi dia bilang apa yang membuat saya sahwi atau lupa atau salah? Kalau sudah di dalam jiwa saya tidak ada yang lebih tinggi dari Al-Quran yang saya pakai dalam salat, hmm. zikir dan tasbih yang saya baca dalam salat. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih tinggi. Sudah tidak ada. Berarti dia tidak bisa. Bagaimana salahnya? Satunya, yang satu lagi kalau dia salat menghadapi kiblah, dia sudah merasakan hidupkan dalam perasaan. Al-Ka'bah di depan, surga di, di kanan, api neraka di sebelah kiri, malaikatul maut di sebelah di belakang menunggu saya selesai salat. Artinya batas umurnya sampai salat. Begitu selesai salat malaikat maut akan cabut nyawa. Ya Begitu perasaan mereka. Kalau dalam salat dia sudah merasakan salatnya ini yang terakhir. Hmm. malaikat maut lagi di belakang menunggu saya selesai salat. Kira-kira bagaimana perasaan kalau kita sudah tahu salat kita yang paling terakhir, ada kesempatan lagi salat. Bagaimana perasaan? Pasti akan merasa sedih kalau ditinggalkan. Akan merasa kalau sudah yang terakhir Berarti anggap salat kita yang sebelumnya Bercuma, sudah sia-sia Ya udah, akhiri hayat kita dengan salat yang indah hmm. Semoga dari salat yang indah ini menghapus kekurangan kita, kesalahan kita seumur seumur hidup. Ini begitu perasaan mereka. Setiap dia salat masuk dalam melaksanakan ibadah dalam penuh cinta, bahagia, bangga. Bukan bangga karena punya kekayaan atau keistimewaan, tidak. Bangga karena dia bisa merasakan indahnya salat itu. Hmm. Dan juga memfikirkan malaikat maut. Sambil Rasulullah bersabda, "Sallu salata muwaddi'." Salatlah seperti orang yang mengakhiri hidupannya dengan salat. Coba bayangkan berasa. Coba kita latih saja sejauh mana kita mampu. Memang tidak mungkin secepat mungkin kita bisa dapat. Ada seorang salih, dia pernah berkata, berkata, saya ketemukan indahnya salat. Saya bermujahadah, menjihadkan diri selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Menjihadkan, berarti kita di dalam salat sebenarnya lawan setan berperang. Berperang lawan setan hawa nafsu, dunia, jubah berapa musuh dalam salat saja. Berarti kita dalam salat kalau kita bisa kalah lawan syaitan berarti salat kita gagal. Hmm. Tapi kalau kita bisa lawan mereka dengan sebaik-baiknya, dengan senjata iman kita, takuan kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita dunia memiliki salat yang indah, yang khusyuk, yang bahagia. Ini orang saleh berkata selama 20 tahun aku menjihadkan diri berperang dalam salat. Habis itu kemudian 20 tahun yang dan selanjutnya saya menghidupkan atau merasa nikmatnya salat. Berarti kapan dia merasa nikmatnya salat? Sesudah berjihad 20 tahun. Baru 20 tahun kemudian dia merasakan keindahannya. Bukan berarti ibu-ibu jangan putus asa. 20 tahun ya Allah gimana iya, iya, iya. ya Jangan putus asa Kita ada yang bisa dalam satu hari Ada yang bisa dalam satu salat Tergantung keikhlasan kita Membuka hati kita bagaimana Ada orang yang dapat dapat taufiknya Allah Karena ikhlasnya, jujurnya dalam ibadah Tapi ada orang mungkin bertahun-tahun Ada mungkin seumur hidupnya tidak ketemu Sambil ada seorang ulama Pernah berkata Ada jannatullah di dunia Man dakhala jannatallahi fid dunya dakhala jannatallahi fil akhir. Ada surga Allah di dunia. Barang siapa yang memasuki surga Allah di dunia, pasti dia akan masuk surga Allah di iya. apa itu surga Allah di dunia? Ini keindahannya ibadah, indahannya salat, indahannya zikir, indahannya baca Al-Quran. Jadi saya mohon ibu-ibu kalau lagi melaksanakan ibadah, berusaha buka hatinya, Usahakan seluruh mengganggu kita, menggoda kita dalam melaksanakan ibadah, jauhi. Seluruh anak, walaupun anaknya sendiri. Allah berfirman memberikan perhatian kepada orang mukmin. Jangan sampai anak kita menyesatkan kita atau membawa kita ke api neraka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah kata Allah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Jadi harus kita boleh kasih sayang kepada mereka, Berhadiin mereka. Tapi kalau dalam ibadah, mohon maaf. Masing-masing mencari keselamatan diri sendiri. Ya ayuhalladzina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman. Jauhilah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Kalau di hari kiamat, bagaimana ibu sekarang mempunyai perasaan penuh cinta kepada anaknya? Sungguh hari kiamat akan lari dari anaknya. Semua masih ada yang bisa urus. Anaknya sendiri Ibunya tinggal satu kebaikan. Anakku, satu aja kebaikan darimu akan akan bisa saya selamat tidak masuk neraka. Kalau kamu tidak mau memberikan kebaikan itu, saya akan masuk neraka. Anakku, saya bawa kamu dalam perutku selama ini sekian. Anakku, saya melindungi kamu selama masih baik. Anakku, saya tidak pernah tidur kalau kamu sakit. Diingatkan cerita-cerita ibunya kepada anaknya. Mudah-mudahan anaknya bisa ter